warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara pendengar dimanapun anda berada Kembali kita bersama dalam bimbingan membaca Al-Quran Untuk hari ini kami akan mencoba memberikan kesempatan untuk pendengar telepon di 8594785 Nanti untuk membacakan surat ke-104 Surat Al-Humazah Surat Al-Humazah ini silahkan surat ke-104 Baik, pelajaran pertama disampaikan Ustaz Haji Antar Jamil terlebih dahulu.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 Kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak yang kelas B. kelas C yang sudah lancar tentu dengan memberi kesempatan untuk ibu dan bapak yang akan belajar ya. Uh, Alhumajah, silahkan di 85904785. Namun sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu pelajaran tajwid ini dari buku yang ditulis oleh Ahmad Syafi'i halaman 33. Kemudian untuk ibu yang sudah memegang sudah ada buku belajar tajwid cara cepat. Di sana sudah ada nomor-nomor. Lebih mudah lagi ya kalau sudah memiliki. Jadi untuk mengkaji halaman 33 ini mutlak harus mem memberikan uh, suatu pemahaman, ada suatu penjelasan, bisa membedakan apa itu bacaan panjang, apa itu bacaan pendek. Nah ini pula yang akan menjadi hal utama mudahnya memahami pelajaran mad ini. Jadi kalau didefinisikan di belajar tajwid cepat harus mengetahui nomor satu itu kosar. Kosar itu apa? Adalah huruf hijaiyah yang belum ada pemanjangnya. Huruf hijaiyah yang sudah ada baris, ya, yang sudah ada baris tapi belum ada pemanjangnya. Bisa dikatakan kalau Latin itu konsonan sudah ada vokalnya. Jadi B, C, D, kan eh, itu huruf-huruf huruf-huruf mati. Kalau sudah ada huruf hidup A, I, U, E, O, baru bisa baca gitu kan kalau kita menemukan huruf B, D, B, D diapain? <laughs> Ya, kalau ditambah U, B, U-nya, D, I jadi Budi, gitu kan? B, A, Ba, D, A, Da, Bada, itu bisa dibaca kan? Nah, huruf hijaiyah itu bisa dibaca kalau sudah ada barisnya. Jadi tanda penghidupnya itu baris. Jadi dari konsonan menjadi huruf hidup, gitu, adanya baris. Kalau dia baris di atas, satu, jadi fathah A bunyinya. Kalau di bawah jadi I, kalau uh, di atas tapi ada seperti ada kepalanya kail itu jadi u domah itu kan ada fathah ada kasur ada domah itu ya jadi huruf hijaiyah yang sudah berbaris itulah huruf hidup huruf yang disebut bacaan pendek bacaan pendek ini yang merupakan barometer untuk bisa memahami antara perpaduan-perpaduan yang nantinya akan merangkai merangkai menjadi mad wajib mutasil mad arid lisukun mad jaiz manfasi dan segalanya. Baik, pahami nomor satu. Nomor satu, kosar adalah setiap huruf hijaiyah yang sudah ada barisnya. Sudah hidup tanpa ada pemanjang. Mana, uh, ya kalau di halaman 33, 34 di sana nanti kita di halaman 34. BA ba tapi tanpa alif, ba. BIB, B, ta ta, t itu ya. Jadi huruf-huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa ada pemanjangnya. Nah, halaman 33-34 ini menjadikan bacaan panjang atau mad itu menjadi nomor dua di belajar tajwid cara cepat yang sudah kami ringkaskan itu adalah nomor dua itu terjadi dari adanya nomor satu yang sudah ada pemanjangnya. Jadi nomor satu tadi bacaan pendek atau huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa pemanjang itu kosar. Nah sekarang huruf kosar yang sudah ada pemanjangnya dan jodohnya disebut matobi'i. Ya, matobi'i ialah bacaan panjang nomor satu, nomor satu itu kosar yang sudah ada pemanjangnya. Kalau dia fathah dengan alif, ya, kalau dia berbaris kasroh dengan ya mati, kalau huruf itu berbaris doma dengan waw mati. Berapa panjangnya dua harokat? Di halaman 34 tentang mad ini, ini dua halaman. Saya jelaskan hanya dengan satu poin. Di buku wajib itu sampai dua tiga halaman tentang mad ini. Di halaman 34 ada contohnya, ba ba, ta, sa, itu tuh. Huruf berbaris fathah dengan alif jadinya bu, tu, su. Itu huruf berbaris doma dengan waw mati. B, T, K, Mi, C G, halaman 34, buku wajib yang ditulis oleh Ahmad Syafi'i, itu adalah mat tobi yang berbaris kasroh dipanjangkan dengan ya mati. Terjadinya mat, terjadinya nomor dua ini kalau jodoh. Kok jodoh sih? Ya kalau kita bilang jodoh itu pasangan. Kan B, A, ba, ba. Ingin panjang lagi dengan A lagi. Double A kan, ba, B, I, bi tambah i lagi bi bu bu tambah u lagi bu tapi ba ba kemudian dikasih u jadi panjang nggak enggak <laughs> ba ba tambah u jadi bau ba ba tambah i bai gitu jadi yang menjadi matobi itu yang pasangannya yang jodohnya jodoh kita bilang e, satu padu patah dengan alif kasroh dengan ya mati domah dengan waw mati itulah mat tobi'i harus dipahami Betul. Karena kalau tidak memahami ini, susah untuk memahami mad-mad yang lainnya. Tentu saja apakah mad tobi'i ini panjangnya satu alif? Tidak selamanya, karena nanti mad tobi'i ini bisa menjadi panjang, panjangnya bertambah, bertambah panjang dan berubah nama. Bisa mad tobi'i ini menjadi tidak panjang. Mana? Mad tobi'i tidak panjang kalau satu ketemu alif lam komariah, ketemu alif lam samsiah, ketemu lafad Allah, ketemu huruf mati, bertemu huruf bertasdid. Itu mat nggak jadi panjang. Sebagai permisalan, wama wa-nya satu kasar kan, ma matobi. Tetapi kalau ketemu lafad Allah, nggak wama Allah, wama Allah. Jadi pendek, itu ya. Jadi matobi tidak selamanya panjang. Begitupun matobi'i tidak tetap matobi'i. Kalau dia bertemu dengan Hamzah, jadi berubah nama. Jadi mad wajib mutasil, panjangnya pun jadi rubah. Jadi asalnya satu alif menjadi dua alif setengah atau menjadi lima harokat. Matobi'i ketemu alif, jadilah mad jaid munfasil. Matobi'i ketemu huruf bertasid, berubah menjadi mad lajim musakwal kalimi. Matobi'i bertemu dengan satu huruf hidup dihentikan, jadilah mad adid lisukun. Nah ini. Jadi mutlak untuk bisa memahami mad-mad ini harus bisa membedakan mana mad dan mana kosar. Jadi di cara cepat belajar tajwid nomor satu, kosar ialah semua bacaan, semua huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa adanya pemanjang. Kalau sudah memahami itu, jangan dipanjangin. Gitu. Seperti di wa, wailul, jangan wa, karena ada ya mati. Oh, orang bukan jodohnya, nggak wa, nggak wai. Tuh. Jadi wailul, lun, wailun kan kosar itu ya. Nanti eh, kok wailun jadi wailul itu ada hukum lain, itu hukum tanwin gitu kan. Jadi pahami dulu apa itu kosar. Pengertian kosar adalah semua huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa adanya pemanjang. Kalau sudah ada pemanjangnya dan jodohnya, jodoh pemanjang itu apa? Pemanjang itu ada tiga hurufnya, alif, waw, dan iya. Itu atau juga disebut huruf ilat ya awaya alif waw iya. Nah, kalau huruf kosar sudah ada pemanjangnya, salah satu dari tiga alif waw iya ini disebutlah menjadi mad tobi'i. Hanya disampai di situ tidak. Mad tobi'i nanti tuh di belajar tajwid cara cepat yang sudah ibu dan bapak miliki. Nomor tiga, jadilah mad adil disukun. Itu ya. Bisa menjadi mad wajib mutasil, bisa menjadi mad jaiz munfasil. Ini sudah mengarah ke halaman 38 tentang mad Itu buku wajib ya. Jadi uh, silakan belajar tajwid cara cepatnya ini gratis. Silakan didapatkan fotokopiannya ya sudah kami perbanyak. Datang ke taklim hari Sabtu boleh. Hari Senin atau hari Kamis di Masjid Ulil Albab Bidakara jam 12 sampai jam 13 juga silahkan ya di Masjid Ulil Albab Bidakara di sana. Jadi ini lebih mudah lagi kita belajar. Selain ada bagannya, skema, ada diktatnya, ada penjelasannya. Jadi perpaduan dari halaman 38 buku wajib yang ditulis oleh Ahmad Syed Syafi'i, ya, lebih mudah lagi dengan buku ini, dengan ringkasan. Halaman 38 nomor 1 yang dikatakan madu wajib mutasil, madu wajib mutasil ialah setiap matobi yang bertemu dengan hamjah satu kalimat tentu saja itu ya karena dengan hamzah kalau dengan alif kan lain kalimat itu ya nah, di halaman 38 nomor 1 sedangkan di belajar tajwid secara cepat mad wajib muttasil adalah nomor 4 nomor 4 yang dimaksud dengan mad wajib muttasil adalah nomor 2 yang bertemu hamzah ialah setiap matobi bertemu hamzah bertemu hamzah tentu satu kalimat Berapa panjangnya? lima harokat atau dua setengah alif. Itu ya, harus dipahami dulu. Kemudian majaid idmun sama dasarnya matobi makanya saya bilang kalau nggak kenal matobi nggak kenal kosar susah karena pada dasarnya matobi ketemu hamzah mad wajib mutasil pun itu hamzahnya kosar gitu kan hanya kosarnya spesialnya hamjah gitu bukan huruf yang lainnya sedangkan mad alil sukun selain hamjah dan ya Eh, semua huruf ya kecuali, eh, jika dimatikan gitu kan. Jadi mad wajib mutasil khususnya hamzah kosarnya. Mad jaid munfasil halaman 38 nomor 2 setiap mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Kok hamzah di lain kalimat? Iya, kalau diciptakan Timur Tengah di atas alifnya ada hamzahnya. Tetapi kalau diciptakan Indonesia cukup mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah mad tabi'i yang ketemu alif. Tidak akan salah. Di sini ada contohnya Inna anzalnahu. Mana? Inna. Nah, matobi dengan ketemu alif a anzalnahu. Inna a'tainak. Tuh. Inna na matobi ketemu alif. itu ya. Atau ketemu hamjah di lain kalimat. Mana hamjahnya? Diciptakan timur tengah di atas alifnya itu ada hamjahnya. Ku anfusakum. Tuh, matobi ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat. Lain dengan nomor dua tadi, ya <clears throat> nomor satu mad, wajib mutasil adalah matobi ketemu hamzah. Jaa sama bina a tuh matobi ketemu hamzah. Ibtigha mala mala la tuh matobi atau mad asli ketemu hamzah. ika ula la Tuh mad asli ketemu hamzah. Sama mad asli mad tapi sama aja. Ulaika iru Tuh ra mad tapi ketemu hamzah satu kalimat. Itu mad wajib muttasil mad tapi ketemu hamzah. Mad jaid munfasil mad tapi ketemu alif atau ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat kalau itu dicetakan timur tengah karena dicetakan timur tengah di atas alifnya nanti ada hamzahnya begitu karena penulisan juga kalau kita kursus bahasa Arab atau belajar bahasa Arab nulis alif itu di atas alifnya ada hamzahnya gitu ya kalau nggak pakai hamzah di disilang dianggap salah sedangkan mad aridli sukun adalah matobi'i yang bertemu dengan satu huruf hidup dihentikan satu huruf kosar. Sama sebenarnya. Mad wajib mutasil, mad jaid munfasil, mad alif disukun. Hanya kalau mad wajib mutasil khusus hamzah, mad jaid munfasil khusus alif, sedangkan mad alif disukun hampir semua alif dan terjadinya kalau dihentikan. Panjangnya berapa? 2 sampai 6 harokat. Di belajar tajwid cara cepat itu nomor 3. Mad alif disukun ialah nomor dua ditambah satu bila dimatikan. Ialah matobi yang bertemu dengan satu huruf kosar yang dihentikan atau dimatikan. Terjadi bila dimatikan saja. Bocor. Hanya dihentikan aja. Tetapi kalau nggak dihentikan, enggak. Gitu ya. Jadi mad aridli sukun adalah mad tobi'i yang bertemu dengan satu huruf kosar bertemu dengan satu huruf kosar dan terjadi kalau dihentikan. Itu jadilah mad aridli sukun. Kalau tidak dihentikan, tidak terjadi mad aridli sukun. Berapa panjangnya? 2 sampai 6 harokat atau 1 sampai 3 alif. Silakan ini ada ringkasan resume belajar tajwid cara cepat. Sudah kami fotokopikan, silakan diambil secara gratis. Sebaiknya hadir ya, karena memang ketemunya susah bertemunya hari Sabtu saja di taklim ya. Kami tunggu di pengajian setiap hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 12. Silahkan dapatkan fotokopian belajar tajwid cara cepat ini ya, secara gratis. Silahkan di Majelis Taklim Radio Kayamanis Jakarta. Itu pelajarannya, nanti kita ulang-ulang kembali, terlalu banyak nanti terlalu pusing. Satu aja yang kami inginkan, apa yang sudah didapat diulang-ulang, yang pertama adalah pengertian kosar. Apa itu kosar? Adalah semua huruf hijaiyah yang sudah berbaris belum ada pemanjangnya. Huruf kosar ini apabila sudah ada pemanjang dan jodohnya, patah dengan alif, kasroh dengan ya mati, huruf berbaris domah dengan waw mati, itulah jadi mad Kalau mad nanti ketemu satu huruf hidup dihentikan, jadilah mad arili sukun. Mad ketemu hamjah, jadilah mad wajib mutasil. Matobi ketemu alif atau ketemu hamjah di lain kalimat, jadilah mad jaiz munfasil. Ada nanti tambahan kalau matobi ketemu huruf tasdid, sama huruf kosar juga semuanya matobi ketemu satu huruf kosar, hanya variasi aja. Kalau matobinya bertemu huruf bertasdid, hurufnya ada sidahnya, ada double double, jadilah mad laji musakwal kalimi. Itulah di belajar tajwid cara cepat nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 halaman pertama. Baik, kami berikan kesempatan untuk Ibu dan Bapak, adik-adik semua untuk kelas B. Siapa kelas B? Kelas B adalah ibu dan bapak atau adik-adik yang tengah belajar. Yang sudah lancar, oh jangan hari ini, kemarin dan besok ya. Jadi eh, memberikan kesempatan. Ini juga termasuk tidak menzolimi orang kan? Zolim itu ya merampas hak orang. Nah ini. Jadi yang lancar hari hari kemarin dan besok gitu ya. Nah, sekarang siapa yang tengah belajar yang masih eh, ya bisa baca masih ag agak, agak gimana gitu ya. Tapi tidak nol sama sekali kalau nol nanti kelas A lain lagi gitu ya. Baik, sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Bu Sumpeno. Bu Sumpeno di mana Ibu? Di Kebagusan. Di Kebagusan. Sudah hari berapa kali masuk? Baru, sekarang. <laughs> Oh, Alhamdulillah ya. Iya. Mm -hmm. Ibu kelas kelas A, B apa iya. C? Baru belajar. Baru belajar. Iya. Mangga silahkan ya. Iya. Alhumajahnya ya. Iya. Wailul. Ya, nggak usah ragu Ibu ya. Mm-hmm. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil Iya, begini ya, ya. Hmm. Nah, itu Ibu udah bisa baca alhamdulillah, hanya tinggal ngerangkainya nih ya. Oh iya. Nah, ibu kemarin-kemarin sudah ngikutin teori hentak? Udah. Nah, kayak gini ya. Dengar. Dihentakinnya gini. Oh, iya. Wailul wai wai wai wailul likulli humazatil lumazah. Coba. Oh. luli kulih humazatil lumazah. Nah, di humazahnya sedikit ya. Oh. Humazatil gitu. Oh. Humazah. Ya, sok boleh. Wailul likulli humazatil lumazah. Tuh, alhamdulillah ya walaupun dihumajahnya nanti dilatih-latih. Oh, iya. Nanti dengerin orang ya, nggak apa-apa. Oh, iya. Terusin aja dulu. Al-azizama amalau Nah, begitu. Jadi kalau yang nggak yang nggak ada yang panjang, jamaah jangan dipanjangin. Allazi jama'a malau wa oh. Gitu ya. Al-azizama. Jimnya jangan ragu. Jakarta. Ya. Hmm. Alazi jama amalau wa Ya, terus. Ya, sabuan nama lahu ahlada. Mm -hmm. Kala layum fil hutoma. Nah, eh, ibu nggak salah. Fi kan panjang ya matobi. oh. tetapi tidak semua matobi panjang. Oh. Nah, catat ya nanti di situ. Yeah. Ini matobi yang tidak dibaca panjang karena disambung, jadi fil. Itu naknya juga oh. sama. Jadi gini, kala layum bazan nanya dilepas. Oh. Bazan nafil. Nafil. Yuk, oh. lagi ulang ya. Kala layum bazan nafil. Nanya pendek. Oh. Kala bazan nafil hutoma Nah, begitu. Terus. Wama. Jangan wama. Kalau wama berarti M-nya ada, ada tasdidnya. Datar aja. Wama. Wama adro kamal. Sama. Ini ma yang menjadi nggak panjang oh. karena ketemu di pelam komariah. Ya. Oh, ya, betul, ibu nggak salah, ma kan matobi Ari betul. Oh. Tetapi ada pengecualian kalau matobi i disambung, diwasol, Nah, itu tidak jadi panjang, jadi pendek, jadi kosar. Ya. Wa adoro kamal. Yuk. Oh, ya. Baik. wama adoro adro kamal hutoma. Ya, terus. Narullahil koda. Bagus, di sini mu ya. Iya. Yang ini panjang nih dikasih contoh, eh dikasih oh. Iya. tanda. Yang ini ada wau-nya kan? Oh iya. Nah, eh, nanti yang bawah nanti ada yang gak pakai yang pakai hamzah jangan dibaca iya. panjang. Terus oh. alati bagus Ibu. Alati tat u alal afidah. Kenapa U-nya panjang? Ada yang panjangin <laughs> nggak? Diulang lagi. Alati tat u alal afidah. Bagus. Terus? Innaha alaihim muqsad. Nah, ini yang ada hamzahnya di seperti di teken ditulis oh, ditekan. seperti oh, dihentak gitu. iya seperti ditekan bukan ditekan ya karena oh, kita iya. lagi latihan oke okay lah ditekan gitu loh oh iya iya bagus seperti itu terus v Fi amadim mumat dadah. Wah lumayan. Ibu ya. paham gak yang eh, tadi saya jelaskan kosar itu ibu? Iya. Ya. Kosar itu bacaan pendek yang tidak ada? Pendek yang tidak ada pemanjang. pemanjangnya. Setiap huruf berbaris fathah, kasroh atau domah disebut ko matobi. Kos, nah, nanti kalau kosar, kalau huruf kosar sudah ada pemanjangnya disebut mat. Matobi. Nah, gitu ya, ya. Iya. Terima, Terima kasih, kasih baik Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, yuk lagi. Uh, mohon maaf untuk Ustadz, para Ustadz Asatid ya. Kami hanya tengah latihan, jadi kalau ada salah-salah kami tidak bisa membenarkan secara detail gitu kan. Karena keterbatasan ruang dan tempat. Jadi uh, biarlah Eh, mereka salah-salah sedikit karena kita lagi belajar gitu ya. Per, uh, secara bertahap. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ibu. Boleh masuk ya? Silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radionya dikecilkan ya. Sebentar ya. Nih, ibu ini adalah seorang eyang kalau tajwid saya sudah tidak ragu, tapi dari bacaan tengah harus belajar Ibu ya. Baik, ya, Ibu ya. bisa di kelas B ya, belum di kelas C secara bacaan. Tapi secara tajwid Ibu udah kelas C. Alhamdulillah ya. Baik, silakan Ibu ya. Wailul humazatil lumazah. Ingat intonasinya, li-nya jangan ditahan. Ya. Diulang. Masih seperti ini Bu ya. Di, disimak ya. Didengar dalam hati, diikuti dalam hati. nggak usah keluar suaranya. Wa'ilulikulihu likullihu lihu langsung. Wailul lumazah. Wailul Wai Wai Wailul Likulli humazatil lumazah Nah gitu Allazi Alnya sedikit lagi ya. Allazi jama'a malahu Kenapa? Manya kan matobi'i Allazi jama'a malahu Enggak Allazi jama'a malau wa adadah. Jangan ragu. Sudah bagus begitu, tapi jangan ragu di dalnya. Allazi jama'a malau wa adadah Dede wa adadah dah biasa. Ya, Ibu eh, dengan ragu baca mulutnya ragu mengucapkannya ragu jadi salah. Iya. Jadi nggak usah takut kalau nyebrang jalan itu jangan takut ketabrak malah ketabrak beneran. Iya. Yang penting Bismillah saya mau nyebrang jalan lihat kiri lihat kanan. Tapi kalau was was, nah itulah yang menjadi setan itu yang was wasnya itu ya. Yakin percaya saya harus bisa. Ibu nggak usah takut nggak usah khawatir. Yuk dicoba lagi. Allazi jama ama lau wa'ad dadah. Iya, tapi disambung, jangan diputus. Alladzi jama'a malau wa addada. Mm Yah sabu. Kenapa panjang? Yah sabu anna malahu ahladah. Kalla layum baza. Kalla layum baza nafi. Hmm, enggak kalla layum bazanna nafil hutomah yeah. wa ma adro kamal hutomah nar enggak wahimu, enggak nar naru naru kodah alati allati Toli'u alal afidah tanya taub Tanya biasa. Iya. Taupoliu. Alati tatoliu. Po, tau po. Tau po-nya bulat. Taupoliu. Alati tatoliu. Bukan tatoliu, tau monyong. Iya. Po, toto. Iya. Taupoliu. Alati tatoliu alal afidah innaha alaihim sodah fi amadim dadah Ibu paham kenapa ibu belum ke kece? Bisa paham ya iya, sekarang ya. Paham. Jadi eh, makhrajnya masih iya, perlu. Masih Tapi tajwid saya tidak ragu dengan ibu. Iya. Matabi ketemu Hamzah? Matajib mutahar. Matabi ketemu Alif? Maja ismun Matabi ketemu satu huruf hidup dihentikan? Mat ar mat lazim musafir. Hmm, enggak. Oh. Tadi tadi. Mat arid disukun. Matabi ketemu huruf pertasid Uh, eh, Marlazi Musakol kali Hmm. Uh, patah terdiri adanya di Alif? Uh, mat asli. Eh, mat badal. Patah berdiri adanya di Hadomir? Mat silakosiro. Patah berdiri adanya di selain Alif dan Hadomir cetakan Indonesia? Hmm, mat asli. Iya. Nggak ragu kan? Iya. Ibu udah lebih dari kelas C, lebih iya. dari orang-orang ya. Iya. Ibu harus memiliki kebanggaan diri dengan belajar alhamdulillah ternyata. Iya, Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Kami hanya ingin memberikan gambaran bahwa semuanya dengan belajar, semuanya dengan proses. Uh, untuk memintarkan tajwid, seringkali kami sampaikan mudah. Seminggu aja saya bisa mampu. Tetapi untuk membaguskan lidah, itu perlu perlu latihan. Ini pula maknanya belajar membaca Al-Quran itu bersama malaikat yang mulia. Membaca terbata-bata dapat dua pahala. Karena Masya Allah, baca Al-Quran itu kadang-kadang kita harus nangis, susah. Allah Robi, kok susah banget lidah ini. Tapi suatu ketika hidayah Allah memberikan kemudahan begitu mudahnya lidah ini. Gitu ya. Jadi di situ ada prosesnya, Masya Allah. Jadi uh, saya tidak kurang sependapat kalau orang menyatakan dua jam bisa pintar membaca Al-Quran. Gitu ya. Karena saya sampai saat ini juga belum pinter. Masih ada yang salahnya. Ada salah satu ya. Makanya Rasulullah seringkali bertadarus dengan malaikat memberikan gambaran ya. Setiap puasa itu. Bahwa kita harus selalu bertadarus memang hidup ini. Hidup, kehidupan, baca Quran sama ya. Baik, di 85904785. Baik, kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak belajar. Tidak sesungkan, tidak usah takut, tidak usah ragu ya. Kita sama-sama tengah belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Amin. Dengan Ibu Sri di Klender, Pak Ustaz. Di Klender. Yang setia selalu mengikuti. Alhamdulillah. ini cuma kok belum paham-paham tajwidnya itu. <laughs> Jangan eh. ditanya tajwidnya dulu. Oh gitu ya. Iya. Saya tadi bilang padahal seminggu bisa minter kalau Ibu datang. <laughs> Iya <laughs> Pak Ustadz belum Karena Ibu belum pernah iya. Belum bukannya nggak sempat Belum berani iya. Pak Ustadz Padahal datang ke talim itu tidak diapa-apain <laughs> Cuman denger duduk doang Saya alasannya bukan sempat <laughs> Belum berani Belum berani iya. Kasian ya Kalau waktu banyak Pak Insya Allah mudah-mudahan iya. uh, Harus berani ya Karena datang itu tidak diapa-apain tidak ditanya. Iya iya iya Ustaz. <laughs> Coba aja sesekali datang. insyaallah ah, Jadi kadang-kadang ada kesan wah Pak Hari itu begitu galak, begitu lembut, apa variasi lah ya. Iya, iya, iya. Tergantung tempat situasi. Iya. Silahkan Ibu. Uh, eh, surah Al-Humajah al, al ya. ya. Al-Humajah diulang lagi ya. Tolong dibimbing ya Pak Insya Allah, ya. mudah-mudahan sama-sama. Iya. A'udzu billahi minasy Minasyaitonirrojim Sudah bagus intonasi Tapi dia zal sama shinnya belum keluar nih Iya saya zal. susah shinnya ya. Di rumah saya belajar shin terus uh, Shin syaitan Syuh jadi mulut dibuka lebar. Nah, ibu belum pernah ketemu sama saya, jadi bisa nggak bisa ngebayangin mulutnya. Jadi bibirnya itu bagaimana? Oh, nah, bibirnya dibuka lebar. Shin. Shin. Minimal ibu punya PCD-nya yang saya sudah bikin. Shin. Iya. Padahal dibagi-bagi gratis itu kan. Shin gitu ya, itu. Ya. ya, kalau nggak datang minimal punya PCD-nya. Iya. Karena di sana ada ain gimana mulutnya, fa gimana, fa gimana itu. Ya, ya. Shin ral. Ya, sebisanya dulu. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Tuh, shinnya sudah lumayan tapi ralnya masih audu ah, ya. Ya, nggak apa-apa dituliskan dulu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul. Jangan ditahan. Wailul kita. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malan wa addadah. Iya, ainnya wa ain ya bukan wa'adada tapi wa'adada. Ulang Pak Ustaz. Enggak wa'adadahnya aja. Wa'ad ain. Wa'adada. Nah, gitu. Terus. Ya, sabu annama lahu akhladah. Mhm. Uh -huh. Kalla layumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil Adada Narullahil ha Narullahil kodah. Allati tattali Tat, Tatnya, toknya, top, gitu, monyong Popok, ditato Ditato kan ditato, orang banyak yang ditato haram tuh ya. Tapo, poli uh mhm. -huh. Allati tattali'u alal afidah إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة عين sedikit عين في ع في عمد nah. ممددة secara kelas awam umum sudah bagus ibu sebetulnya tinggal berani mulut dibuka sama makhrajnya sedikit diperbaiki terutama shin lal, ya. Oh, gitu ya iya. Nah, saya kan pernah masuk sekali itu Pak mhm. uh -huh kata Pak Ustaz kan saya kurang disin. Ya. Saya latihan terus latihan. di rumah. Iya, lumayan. Itu Pak Ustaz. Ya terus latihan karena itu pahalanya itu ya. membaca Al-Qur'an itu bukan satu surat, bukan satu ayat, ya. huruf demi huruf. Ya. Ibu memperbaiki sinnya untuk sholat, masya Allah pahalanya. Ya. Kan di sholat banyak sin. Ya. Ihdinas ihdinas sadi siratal ya. Iya. Di a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min syarri tu sin kan. Iya, <laughs> Ya. Baik Ibu. Program ini sangat bagus sekali Pak Ustadz ya. Cuma Doakan. sayangnya waktunya kok uh, jam 4 gitu hmm. ya Pak Ustadz ya. <laughs> Kalau Mbak maghrib kan saya suami yeah. anak itu ikut nyimak gitu Pak iya, Ustaz. Ya, mudah-mudahan ya nanti ada yang terbaik. ya. Selalu mendoakan Pak Ustadz Ari mudah-mudahan sehat amin. selalu. Amin, Jadi Ibu. selalu bisa bimbing uh, belajar membaca Al-Qur'an gitu amin, Pak Ustaz. Amin. Ya. Terima kasih ya Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga tidak ingin sia-sia setiap pelajaran yang saya berikan seperti ini direkam di komputer. Untuk apa? Eh, saya selalu mengadakan evaluasi apa kekurangan saya dalam mengajar dan itu juga menjadi file barangkali ada ibu dan bapak suatu hari nanti ada yang membutuhkan ya seperti kemarin kan MP3-nya saya kasih si A si B si C gitu ya itu insyaallah ya hmm. karena memang kami juga tidak lepas ingin saran dan kritik dari ibu dan bapak jadi kami siap gitu ya untuk untuk latihan itu harus selalu ada saran dan kritik untuk ke kemajuan kita bersama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Mm -hmm. Iman? Dari Iman Ustaz. Iman belum di B ya. Nanti dulu ya. Iman masih agak susah nanti. Uh, latihan dulu dengan mamahnya ya. Aha. Mungkin sebulan lagi bisa masuk ya. Banyak latihan dulu ya Iman. Iya Iya. Iya Iman masih uh, mentah banget, nol banget ya. Harusnya kelas A dulu. Ya, nanti sekarang Abi berikan kesempatan yang lainnya dulu. Iman nggak apa-apa belajar dulu sama mamahnya, mamahnya sudah pinter duluan gitu ya. Baik, yang lainnya dulu supaya programnya lancar semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Agus Pak. Baik, radio dikecilin ya Pak Agus ya. Sok ya, silahkan. yang lepas ya suaranya dari playrate. Ya, kayu manis ke playrate bagus. Bagus. Karawang playrate tuh. Eh, bukan Purwakarta. Oh Purwakarta, iya iya. iya. Saya mau mau masuk kelasnya tapi ini. Bah, di dulu aja. <laughs> Mau ya. belajar. Nah, gampang nanti. Iya. Kelas mah gampang ya, yang penting hmm. kemampuannya dulu. Ingin ya. coba tadi kemarin itu. Ah ya silakan di sini aja dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, berubah lagi nih. Shinnya berubah lagi, jimnya berubah lagi. Ini ya diperhatikan ya, disimak banget banget, diikuti dengan hati dan perasaan. A'u alif dan ain. A'u bukan a'u. A'udzu billahi minasy syai syaitonir jim Jakarta bukan nirozim ya, diulang. Ya. enggak, Enggak, enggak. Eh, enggak. Biasa aja. Ini Ari, terus ada Ain. A U enggak E E enggak enggak kemonyong enggak. A U biasa. Ya. A. A'udzu nah. billahi minasyaitonir rajim. Jimnya lebih keras. Jim. Ya, bukan. A'udzu ya. billahi minasyaitonir rajim. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Wailulik. Es? enggak, enggak. Makanya belum bisa ke kan? <laughs> ya, <laughs> sabar apa-apa. Tapi kemauan harus ya. Iya. Harapan harus. Iya. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa nyoba. Iya. Coba lagi, tenang. Yuk. Wailulik. Bukan. Mau di, di, dicontohin? Mau ya, dicontohin? Gini boleh. ya. Nih, tenang. Teori hentak yang saya ajarkan tolong dipahami, diajarkan, diamalkan. Nih. Wailul. Lunnya jadi lul, masuk ke lam. Wailul likulli humazatil lumazah. Teori hentaknya. Teori tenangnya, teori benernya. Wailul, wailul likulli humazatil lumazah. Yuk. Wailul Bukan. Wailul Bukan. Bukan. Ya. Perhatikan lagi ya. Wailul likul. Ayo. Wailul likulli humazatil. Enggak, enggak ada tasdid. Humajatil. Humajatil lumajah. Satu ayat diulang dulu, biar betul. Wailul. Enggak. Wailul likul. Wailul likulli humazatil. Enggak, kok humajatil? Ada tasdid tidak? Wailuli. Enggak. Wailuli. Enggak. Wailuli. Gini ya, tenang. Ya, istighfar dalam hati, barangkali ada kesombongan dalam hati. Itu kadang-kadang seperti itu. Betul. Kalau muncul kesombongan, kadang-kadang seperti itu. Tapi tidak ada apa-apa ya, keinginan bagus. Ya, bismillah lagi dalam hati astagfirullahaladzim. Saya ingin belajar ya Allah, berikan ketenangan. Ya, wai ditenang ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Coba. Wailul liku Likul. Wailul likulli humazatil. Humazatil. Humazatil lumazah. Nah, nanti dilatih lagi. Teruskan. Hmm. Allazi jama'a ma'ala Enggak, itu maknya langsung. Allazi jama'a ma'lau. Allazi jama'a jama'a jama'a jama'a ma jama'a jama'a ma Kenapa jadi grogi? <laughs> Kenapa jadi grogi? Grogi Pak. Ya, turun dulu nanti masuk lagi ya. Iya boleh. Dalam ambil air wudhu dulu ya. <laughs> Assalamualaikum. <laughs> Waalaikumsalam. Apa-apa Mas Agus ya nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah malu. Banyak berjuta-juta yang belum bisa sama sekali sayang ya buta huruf A, buta huruf B eh, itu kan ada pemberantasan buta huruf uh, A, huruf ya. Tapi huruf Al-Qur'an padahal berjuta-juta banyak. Wah, sudah ada yang bisa, ada bisa baca tapi masih salah juga gitu ya. Nah, ini mari kita sama-sama bukan hanya buta huruf Latin aja, buta huruf aksara, tapi buta huruf aksara Arab juga. Mari sama-sama gitu ya. Kita jadi eh, tutor-tutor, pengajar saya kan nggak ada ilmunya. Ya belajar semampunya kita. Oh nggak nggak ada salah kalau kita bisa alih batasnya kita ajarkan sama saudara kita, sahabat kita, tetangga kita tentang itu gitu ya. Jangan sekali-kali kita mengajarkan sesuatu yang kita belum ada ilmunya. Kita yang sudah ada ilmunya tidak ada masalah diajarkan kepada yang lain. Itulah ilmu yang bermanfaat gitu kan. Ilmu tidak usah banyak, sedikit juga manfaat alhamdulillah banyak apalagi gitu ya. Ngapain numpuk numpuk ilmu tapi tidak diamalkan ya? Eh, kan ancaman Allah lebih par, lebih lebih menakutkan. Orang yang berilmu banyak, berilmu kemudian tidak beramal, lebih duluan disiksanya dari penyembah berhala kan, masya Allah. Tuh, jadi punya ilmu itu juga berat itu kan. Tidak punya ilmu apalagi ibadahnya orang bodoh itu kan lebih baik tidurnya orang pintar karena orang pintar tidurnya tidak pakai ilmu gitu ya. Itu masya Allah. Orang yang beramal tanpa ilmu amaluhu mardudatun latubal amalnya tidak diterima karena mungkin salah dalam beramal. Harusnya sholat seperti ini gerakannya tidak boleh ada gerakan-gerakan yang dapat membatalkan sholat dia ada gerakan gitu bacaannya salah itu kan waktunya ini dan itu assalamualaikum assalamualaikum dengan siapa ini Ibu Wati. Ibu Wati Ibu Warsi Ibu Warsi di Bekasi kok kayak takut <laughs> baru, hari ini iya. Alhamdulillah dengerin ah, iya jadi ah, iya. kemarin susah banget masuk iya Alhamdulillah ada ada ini ya karena kemarin memang beberapa pekan kami tutup iya, dalam iya. artian lagi pelajaran teori hentak nah, oh. nah sekarang ibu praktek di hentak iya. boleh di ini boleh ya silakan iya. ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sudah bagus tapi di au-nya bukan au ya. Au gitu. Au. Nah, gitu. Ain yang keduanya ya. ya. Kalau nggak dibenerin Ibu nanti lupa ya. ya. Boleh? A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Lebih semangat bisa nggak Bu? Kayak Ibu masih kayak gini. Ibu masih di mana nih? bagas gerenyem. Ya ngegrenyem, dilepas artikulasi ya wai, why why ya dibuka mulutnya ya wailul ya sabu annama lahu akhlada Bukan ai itu hamjah ya, bukan ain. Af, af. alal af i i biasa. I biasa. i i i i enam i i biasa. Alal af ida. Alal af ida. Iya. Allati tattali'u 'alal afida. Innaha 'alaihim muqsadah. Iya. Kurangnya apa Ibu? Uh, belum ya. Kurang berani. <laughs> Suaranya iya. masih ketahan ya. Iya, kadang uh, suka apa nggak kuat gitu kalau panjang-panjang gak bisa. Enggak <laughs> usah panjang-panjang, yang penting kenceng ya. Iya. Iya. iya. Ya, Terima kasih kan. Ibu. <laughs> Assalamualaikum. Jadi untuk bimbingan ada juga nanti kelas khusus biasanya khusus untuk tajwid tapi untuk e, bulan ini masih libur mengingat banyaknya undangan-undangan ya ratipan ini dan itu jadi belum mungkin insya Allah mulai tahun baru nanti ya mulai 2006 insya Allah tetapi kalau Sabtu sudah mulai ya Sabtu ini merupakan minggu kedua minggu ketiga nanti Sabtu berikutnya Insya Allah juga e, Senin dan Kamis itu di Masjid Masjidil Albab di Bidakara. Silahkan datang ya. Jam 12 pada sholat zuhur ya sampai jam 13. Tuh. Ada juga untuk membantu ada CD, PCD, DVD, ada juga diktatnya untuk memahami. Karena kata orang tajwid susah. Tapi kata saya mah mudah alhamdulillah karena banyak yang sudah pintar gitu ya buktinya. Tapi tidak sedikit yang masih pusing karena belum belum sempat datang belum berani datang katanya ya. Baik. Hmm. Di 8590 ya dicoba lagi. 4785 Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Lilis. Di mana Lis? Di Cibinong. Cibinong? Ya. Kelas berapa Lis? Kelas 2. 2 apa? SMA. SMA. Hmm, sok silahkan. أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim Wailul likulli humazatil lumazah Alladhi jama'a malahu wa addadah Yahsabu anna malahu akhladah Kalla badanna fil hukumah Fil hukumah Fil hutamah Tanya biasa Toto fil hutoma. Fil Bukan hukoma, huto, hutoma. Hutoma. Mhm. Wa ma adro kamal hutoma. Hmm, eh, kedengaran saya ada ada apanya ya? Kayak hukoma gitu. Hutoma. Hutoma. Tomat, hutoma. Hutoma. Nah, begitu. Narullahil muqadah. Allati tattali'u alal afidah innaha alaihim مؤصدة fi amadim ممددة Nah, secara umum sudah bagus, tapi di hutomahnya diperjelas ya. Mal hutomah ya. ya. Hutomah. Hutomah ya. Eh, mau masuk ke kelas C juga sudah bisa, Lis ya? Iya. Oke. Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kelas C kan sudah juz ke-30, amma yatasaalun itu ya amma yatasaalun itu ya nanti wah saya mah mau nyoba oh boleh aja nggak masalah ya mau nyoba mah nggak ada salahnya assalamualaikum ya silakan sudah masuk assalamualaikum waalaikumsalam siapa nak ini Nova. Nova di mana Kolok Omat Noval <laughs> ya silakan nak ya hmm. ya silakan A'udzu billahi syaitonir rajim. Nir nir rajim. Nir rajim. Oh, cadel R-nya. Ya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil mhm. Allah Allah Allah Allah Allah wa ad tidak ada. Limanya panjang. Alladzi jama'a malau. Yuk. Alladzi jama'a malau wa addada. Mm -hmm. Yahsabu. Yahsabu anna malau wa Hu. Yahsabu anna. Yahsabu anna malahu ahlada. Iya. Kalla la yumbazanna fil hutama. Wa ma adro kama hutoma Narullahil muqadah Allati tattali'u alal afkidah Innaha alaihim muqsadah Fi amadim mumaddada Kelas berapa Nova sekarang? Kelas tiga Iya papahnya kalah <laughs> Makasih ya Nova ya sayang Iya Banyak belajar ya Sama. Iya, iya, salam untuk abinya ya Umi. Ya. Pendengar dan pecinta Radio Malaysia kata ternyata siapapun yang terpenting belajar gitu ya. Yang jelas kalau ilmu Allah hanya mau masuk kepada orang yang suci dan mensucikan diri. Oleh sebab itu barangkali susahnya kita membaca Al-Quran karena banyaknya maksiat yang ada dalam diri. Kali Imam Syafi'i menyatakan Paling tidak kita harus tarkul ma'asyi, banyak beristighfar, banyak minta ampun kepada Allah. Barangkali ada hal-hal yang bisa menghalangi lidah kita karena ada hal-hal yang haram yang kita makan atau ada perbuatan-perbuatan maksiat. Pendengar dan pecinta Radio Klimatis Jakarta, terima kasih atas kebersamaannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum